ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempermudah hati kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam <clears throat> semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Kita masih masuk di bab 26 tentang jenis makanan berupa lauk lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis lauk apa yang pernah dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di, dari tema ini kita bisa mengetahui jenis makanan apa yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanan berupa pendamping makanan pokok, yaitu lauk. Ya. Kemudian lauk pauk atau idam itu ada sifatnya cair dan ada sifatnya padat. Ya. Cair seperti cuka, kemudian minyak zaitun dan seterusnya. Kemudian benda padat juga banyak contohnya yang pernah dimakan oleh Nabi seperti ayam ya dan seterusnya. Ya, kemudian murojaah e, eh, pertemuan sebelumnya hadis yang pertama dari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha e, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ni'mal idam al-khallu Qala Abdullah bin Abdurrahman yaitu Imam Ad-Darimi ya, Sahibus Sunan, Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan nikmal idam awil udumul awil udumu al-khallu. Jadi ada syak, ada keraguan nikmal idam atau bahasanya nikmal udum adalah al-khallu. Artinya sebaik-baik idam, sebaik-baik lauk adalah cuka, adalah cuka. Ini adalah potongan hadis yang pendek sebenarnya panjang. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Ya, dikarenakan beliau mengajak salah seorang sahabatnya, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuju kepada rumah beliau. Kemudian ketika itu maka Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa potongan roti, ya, beberapa potongan roti. Kemudian Rasul mengatakan, apakah ada lauknya? Kan makanannya seperti kayak kita juga misalnya mengajak orang ke rumah, kemudian cuma ada nasi. Biasanya bertakun adakah lauknya? Nah, seperti itu. Kemudian kata orang dalam rumah tidak ada kecuali sedikit cuka. Kemudian cuka ini jangan dihayalkan cuka di kita, ya. Beda rasanya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya sebaik-baik lauk adalah cuka. Karena yang ada pada saat itu cuma itu. Dengan perkataan beliau itu menyenangkan hati dua orang. Pertama keluarga beliau, istri beliau, yang kedua si tamu. Makanya kan sebagian sahabat mengatakan setelah saya mendengar perkataan Nabi sebaik-baik lauk adalah cuka, kata salah seorang sahabat diantaranya Anas bin Malik, maka cuka adalah lauk yang paling saya sukai. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan demikian. Nah, bahkan Talhah pun juga mengatakan Mazil tuhibbul khalla mundu tuha min Jabir. Senantiasa saya menyukai cuka semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah SAW melewati Jabir. Jadi banyak sahabat yang ketika mendengar perkataan Nabi SAW ini menyukai cu, cuka. Kemudian eh, ada taklik atau komentar dari Al Imam Ibnul Qayyim ya. Ini tentang apa namanya? uh, keutamaan cuka ya. Beliau mengatakan, kita baca lagi. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini adalah pujian Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap cuka. Jadi Nabi memuji jenis lauk diantaranya adalah cuka. Sesuai dengan kondisi yang ada. Beliau mengatakan demikian karena kondisi yang ada cuma itu. Maknanya bukan menyatakan cuka itu lebih baik dari yang lainnya bukan berarti menafikan jenis lauk yang lain kada ya. Sebagaimana yang dipahami sebagian orang karena mengatakan Nabi seperti itu berarti sebaik-baik lauk adalah cuka, bukan kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagaimana yang diduga oleh orang-orang yang jahil, tidak seperti itu. Ini Nabi menyebutkan demikian ya karena kondisinya seperti itu ya. Untuk menyenangkan keluarga beliau kemudian si Kemudian itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu ad daqal ma yamla'u batnahu." Ini sahabat Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan demikian di hadapan muridnya atau tabi'in-tabi'in yang lain. Kemudian kata beliau, "Bukankah kalian sekarang bisa makan dan minum yang kalian mau beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Sungguh aku sudah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, beliau tidak mendapatkan dakol ya. Apa yang dimaksud dengan dakol? Yaitu adalah kurma yang kualitasnya paling biasa. Ini beliau membandingkan antara kehidupan beliau sekarang dengan kehidupan beliau bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sungguh aku sudah pernah melihat Nabi kalian Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendapatkan kurma yang kualitasnya paling biasa yang dapat mengenyangkan perut beliau. Artinya sering lapar sekalipun itu berupa makanan yang kualitasnya sangat biasa. Kemudian itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga sama sebaik-baik lauk juga adalah cuka. Kemudian hadis yang keempat yaitu tentang lauk berupa ayam. Nah, Nabi juga pernah makan berupa ayam. Kita baca. Kata salah seorang tabi'in Zahdam Al-Jarmi mengatakan, "Kunna 'inda Abi Musa Al-Asy'ari fa utiya lahmi dajajin fatanahha rajulun minal qaum." Faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha Qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin yang artinya kata Zahadam Al-Jarmi, kami pernah berada di rumah Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, suatu hari kami pernah bersama seorang sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Nama asli beliau Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Kemudian Al-Ash'ari itu adalah nama sebuah kabilah Ash'ar, ya, kabilah Ash'ar. Ash'ariyun orang kabilah Ash'ar. Jadi ditambah namanya ia ya nisbah, ya bertasydid. Ya sama seperti Banjar, kota Banjar, orang Banjar tinggal ditambah al-Banjariyu, ada ya tasydidnya. Itu namanya ya nisbah. Nah, kemudian eh, Ash'ar tadi adalah sebuah kabilah yang ada di Yaman. Al-Ash'ari berarti orang kabilah Yaman. Ash'ar ya. Kemudian dihidangkan kepada kami daging ayam. kurma rumah Musa kemudian dihidangkan daging ayam ya. Ini berarti sesuatu yang enak sudah di zaman tersebut. Dan salah seorang di antara yang hadir menjauh atau mundur ke belakang. Ketika dihidangkan ayam di di rumah Abu Musa, ada salah seorang yang berjauh ya, yang mundur ke belakang. Kemudian Abu Musa bertanya, "Ada apa denganmu?" Kan otomatis ketika dihidangkan makanan, dia dia cuma satu yang mundur kan pasti ditanya, "Kenapa mundur ketika dihidangkan makanan ayam?" Dia menjawab, "Aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu." Ini termasuk uh, termasuk adab yang diucapkan oleh yang mundur ini. Dia tidak mengatakan jenis yang dimakan ayam tadi. Kotorankah uh, apa misalnya najiskah kada. Dia mengatakan, "Aku pernah melihat ayam ini makan sesuatu yang sesuatu ini adalah bentuknya menjijikan." Tapi tidak disebutkan oleh yang tidak mau makan ini. Ini menunjukkan karena kan orang mau makan, masa disambat misalnya makan kotoran ini eh, kan nggak boleh ya. Tidak enak orang ketika mau makan sehingga aku bersumpah tidak akan memakannya. Ya. Ini termasuk juga ya adab dalam hendak makan ya. Contoh orang ngumpul misalnya, pian kada mau makan, maka jangan disebut alasannya ya. Apalagi sesuatu yang menjijikan. Nanti orang menjadi kada nyaman juga makannya. Kemudian sehingga aku bersumpah tidak akan memakannya karena dia pernah melihat ayam ini makan sesuatu yang menjijikan. Tapi tidak disebutkan apa jenis yang menjanjikan tadi. Kemudian apa jawaban dari Abu Musa al-Ash'ari sesungguh mendekatlah. Artinya ikut makan bersama kita. Ya. Mendekatlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam. Jadi intinya beliau jawab dengan seperti ini agar orang tersebut mau makan. Nabi pun pernah makan ayam. Ya. Kenapa engkau tidak mau makan ayam? Ini berbeda kasusnya kalau ayam tersebut bagian dari jalalah. Tetapi ayam ini bukan jalalah karena dia sekali-kali aja makan yang sesuatu yang menjijikan. Jalalah adalah binatang yang mana bahan pokoknya kebanyakan yang dia makan adalah berupa najis atau kotoran. Sehingga mempengaruhi daging daging hewan tersebut, kemudian susunya, kemudian telurnya, kemudian keringatnya. Itu kalau dia bahan pokok makanannya adalah berupa nah, najis seperti lele misalnya. Dimasukkan ke dalam septic tank. Kemudian dia tumbuh makan dengan itu. Sehingga kalau digoreng dibuka baunya terasa ya. Itu namanya jalalah. Itu tidak boleh di, dimakan. Ya. Nah, kemudian tentang jalalah tadi ya. Kalau terbukti misalnya hewan itu entah binatang, ayam, kambing dan seterusnya, dia adalah eh, makanan pokok kebanyakannya adalah najis atau kotoran, maka tidak boleh dimanfaatkan. Satu tidak boleh dimakan. Kalau dia kambing atau sapi susunya tidak boleh diminum. Kalau dia punya telur, jumhur ulama juga mengatakan telurnya tidak boleh dikonsumsi. Bahkan Nabi mengatakan tidak boleh dikendarai. Kalau itu bentuknya sapi, atau ya sapi misalnya tidak boleh dikendarai atau kuda kalau makanannya adalah berupa kotoran. Nah, kemudian caranya bagaimana agar bisa dikonsumsi yaitu di karantina. Sahabat Abdullah bin Umar, sependek pengetahuan ulun, beliau pernah mengkarantina ayam ya. Selain itu ulun enggak tahu. Kemudian ditahan di karantina selama tiga hari. Diberi makan yang baik ya. Kan dia makannya najis. Kemudian di karantina tiga hari sehingga dagingnya itu tidak berbau, normal kembali seperti biasa, maka boleh dikonsumsi. Pendapat ulama yang lain, ya, maka dia dikarantina sesuai dengan keadaan dia tatkala dia berubah. Tidak mesti harus tiga hari seperti lele kah, kemudian apa namanya? kambing dan seterusnya. Kalau misalnya seminggu kambing misalnya berubah sudah apa dagingnya tidak bau dan seterusnya maka boleh dikonsumsi. Kemudian baru hadis yang kita masuk di dalamnya yaitu hadis nomor 155. Kita baca. Berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Al-Fadlu Ibnu Sahlin Al-A'raj Al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Mahdi an Ibrahim Ibnu Umar bin Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara Imam Tirmidzi berkata, Al-Fadl bin Sahal Al-A'raj Al-Baghdadi bercerita kepada kami, dia mengatakan, Ibrahim bin Abdurrahman Al-Mahdi bercerita kepada kami dari Ibrahim bin Umar bin Safinah. Dari ayahnya, dari kakeknya. Maksudnya adalah, Ibrahim meriwayatkan dari Umar, abahnya. Umar atau abahnya meriwayatkan dari abahnya lagi, yaitu Safi, Safinah. Jadi anak merewetkan kepada abah, abah merewetkan kepada abahnya lagi. Jadi dari dari cucu ke kai seorang perawi perawi hadis. Safina adalah seorang sahabat. Safina adalah seorang sahabat dan dia adalah Maula Rasulullah saw. Alaihi Wasallam, budak yang dibebaskan oleh Rasul saw. Alaihi Wasallam, yang mana sebelumnya dia adalah budaknya Ummu Salamah, budaknya Ummu Salamah kemudian diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibebaskan oleh nah, Nabi. Ya. Kata Safina, Safina ini seorang laki-laki ya, seorang laki-laki, bukan perempuan. Makanya kan dari ayahnya, dari kakeknya, kakeknya namanya Safi, Safina, <laughs> bukan perempuan. Ya kalau sekarang itu kan e, perempuan Safina. Safina itu artinya apa secara bahasa? Safinah, kapal. Safinatun Najah ada buku fikih Syafi'i kapal keselamatan. Itu kapal secara bahasa ya. Walau alam nama beliau ini apakah memang seperti itu? Karena ulama pernah membaca juga, kenapa dinamakan Safina? Nama aslinya bukan seperti itu. Ini adalah gelar. Karena orang ini suka sahabat ini suka bolak-balik safar. Sehingga dia seperti kapal. <laughs> Maka dilakop dengan Safina. ya. <laughs> suka safar. Kemudian dia mengatakan, "Aku pernah makan aku pernah makan daging hubaro bersama Rasulullah SAW. Hubaro adalah sejenis burung yang sudah dikenal. Ulun ada kayaknya bawa HP. Ada. Jadi hubaro kalau pian ketik di Google pakai bahasa Arab jenis keluar burung. Burung hubaro namanya. Kelihatanlah kalau HP-nya halus. Nah, seperti ini. Kelihatan lah. Nah. Kelihatan Abdurrahman. Mirip kayak burung puyuh ya, tapi itu gandal Bang sedikit. Burung apa, Pak? Kayak alam kalkun. Kelihatan lah tuh, <laughs> kayak burung juai. Ya. <laughs> Kelihatan lah Abdurrahman di layar. Nah, ini foto pertama ada lagi fotonya. Nah, seperti ini yang agak jelas sedikit. Nah, mirip burung puyuh. Nah, lain Ya. Nah, ini namanya burung hubaro ya, burung hubaro. Gak ada tahu di bahasa Indonesianya itu apa? Hubaro ya. Kita baca, hubaro adalah sejenis burung yang ma'ruf yang sudah dikenal ya dari kalangan orang Arab. Di, sini mungkin terkenal juga tapi kita tidak tahu ngarannya. Warnanya abu-abu. Nah, seperti ini abu-abu. Lehernya panjang. Nah, panjanglah. Lehernya panjang, paruhnya agak panjang dan tidak memiliki cakar. Nah, beda dengan elang ya. Dia paruhnya panjang dan tidak memiliki cakar. Hukum memakannya pada asalnya adalah boleh atau halal ya. Karena tidak ada larangan yang mengharamkannya. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh sejumlah ulama. Di antaranya adalah Al-Uqaili, Ibnu Hibban dan Syekh Albani. Tetapi secara makna, apakah boleh orang makan daging burung hubara ini? Maka jawabannya bahwa boleh. Dia tidak bertaring, mencakar dan seterusnya. Maka hukumnya adalah boleh. Tetapi bahwasanya Rasulullah SAW di hadis ini memakan daging hubara maka hadisnya adalah le, lemah. Kemudian kita baca seterusnya hadis nomor 156. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub al Qasim At-Tamimi An Zahdam Al-Jarmiyi Qala kunna inda Abi Musa Al-Ash'ariyi Qala Faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin wa fil qaumi rajulun min baini min bani Taimillah Ahmar ka'annahu maulan qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadirtuhu fahalaftu alla at'amahu abadan ini sama dengan teks hadis yang sebelumnya cerita orang yang tidak mau makan bersama Abu Musa Al-Asy'ari tapi dari redaksi yang lain, dari jalur yang lain. Kita baca. Kata Imam Tirmizi, Ali bin Hujur bercerita kepada kami, dia mengatakan Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami dari Ayub dari Al-Qasim At-Tamimi, dari Zahdam Al-Jarmi, dia mengatakan kami pernah bertamu di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Dia melanjutkan ceritanya. Maka makanannya dihidangkan. Di antara menunya adalah daging ayam. Di antara yang hadir ada seorang laki-laki dari suku Bani Taimullah. Suku Bani Taimullah. Taimullah itu maknanya adalah Abdullah. Taimun Abdun. Taimun maknanya Abdun. Suku Bani Taimullah. Maksudnya Taimun artinya adalah Abdullah. Bani Taimullah Ahmar nama sebuah kabilah. Ahmar artinya apa? Yang merah. Karena ada yang mengatakan Ahmar, kenapa suku ini merah ya? Karena dia berasal dari Romawi, keturunan Eropa. Makanya kulitnya kulitnya warna eh, merah. Sakan akan dia adalah sepertinya dia adalah maula atau mantan atau mantan hamba sahaya. Kayaknya orang ini seorang maula, budak yang pernah dibebaskan. Seorang budak kemudian dia dibebaskan. Dia melanjutkan ceritanya laki-laki itu tidak mendekat ke ayam tadi, maka Abu Musa berkata kepadanya, "Mendekatlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam." Ya, jadi beliau berdalih dengan Nabi pernah makan seperti ini, maka pun engkau juga ikut makan dengan dengan kami. Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya aku pernah melihat ayam itu." Nah, di sini salah cetak ayat ya. Melihat ayam itu T-nya pian ganti M Aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu. Tidak beliau sebutkan jenis sesuatu tadi karena menjaga selera orang yang hendak makan. Yang aku merasa tidak enak atau jijik terhadap ayam tadi dan aku bersumpah tidak akan memakannya selama-lamanya. Ya. Ini hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Langsung kita cepati. Hadis yang berikutnya 157. Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha an Abi Asid qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah Imam Tirmizi berkata, Mahmud bin Wa'ilan bercerita kepada kami, dia mengatakan Abu Ahmad Az-Zubairi, Abu Ahmad Az-Zubairi, kunyah bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Abu Ahmad Az-Zubairi, nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah dan Abu Nuaim. Abu Nuaim juga kunyah bukan nama asli. Nama asli beliau Al-Fadl bin Dukaim Abu Nuaim, nama asli beliau Al-Fadl bin Dukaim Bukan Abu Nuaim Al-Asbihani, bukan. Yang pengarang Hilyatul Aulia, bukan. Ya. Abu Nuaim di sini nama beliau adalah Al-Fadl bin Dukaim Bercerita kepada kami, keduanya mengatakan Sufyan bercerita kepada kami. Di sini Sufyan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Isa ya, dari seorang dari penduduk Syam yang dikenal namanya adalah Atto, Namanya adalah Atto. Dari Abu Asid, salah seorang sahabat, Abu Asid ya. Nama asli beliau Malik bin Robi'ah, Malik bin Robi'ah. Abu Asid Malik bin Robi'ah, dan beliau termasuk pembesar sahabat dari golongan Ansor. Abu Asid min Kubara al-Ansor, termasuk sahabat utama atau senior dari golongan kaum Ansor. Dan beliau di akhir hayat beliau, beliau mengalami kebutaan Abu Asid. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersabda makanlah atau konsumsilah minyak. Maksudnya minyak apa? Minyak zaitun. Dan gunakanlah minyak itu untuk meminyaki rambut atau kulit ya. Tidak mesti harus rambut juga kulit. Sesungguhnya minyak itu dari pohon yang diberkahi. Ulun ulang. Kata Abu Asid, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak, maksudnya minyak zaitun, dan gunakanlah minyak itu sebagai minyak rambutkah atau untuk di di kulit ya, dipakai. Jadi boleh dikonsumsi atau dioleskan, entah di rambut atau di kulit. Kenapa disuruh memanfaatkan minyak zaitun? Ya, sesungguhnya minyak itu dari pohon yang diberkahi. Dari pohon yang diberkahi. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Hadis ini disohikan oleh eh, para ulama diantaranya adalah Al-Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan juga disohikan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah minyak zaitun atau konsumsilah minyak zaitun. Maksudnya adalah jadikanlah minyak itu sebagai lauk yang dimakan bersama roti. Mungkin ada campuran yang lain kalau pian mau jual, campur madu kah, campur minyak zaitun ya. Atau selai kacang, selai coklat kemudian ditambah dengan minyak zaitun. Nah, ini juga menunjukkan bahwa lauk itu bisa berupa cah, cair seperti minyak zaitun. Kemudian sabda Nabi lagi dan gunakanlah minyak itu untuk meminyaki dijadikan sebagai minyak entah minyak rambut atau ke kulit ya. Maksudnya adalah minyaki rambut dan kulit. Nah, jadi dioleskan di rambut kemudian di di kulit. Kemudian sabda Nabi sesungguhnya minyak itu dari pohon yang diberkahi. Maksudnya adalah pohon zaitun yang mengandung berkah karena banyaknya manfaatnya. Jadi minyak zaitun itu termasuk sebuah pohon dari pohon yang mana pohon itu diberkahi. Kenapa? Karena manfaatnya cukup banyak. Dari bijinya sudah bisa dimanfaatkan. Minyaknya juga bisa dimanfaatkan. Satu, dia bisa dijadikan wakut bahan bakar. Bahan bakar. Kedua, dia bisa dijadikan minyak, entah minyak rambut atau minyak untuk di kulit sebagai hand body dan seterusnya. Kedua, entah minyaknya atau bijinya bisa dijadikan lauk pendamping roti atau makanan yang lain. Kemudian kita baca, Allah bersumpah dengan menyebutnya dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan memakai kalimat zaitun, ya zaitun. Ini menunjukkan bahwasanya zaitun itu sesuatu yang luar biasa karena Allah bersumpah dengan makhluknya. Di antaranya adalah zaitun. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattini waz zaitun." Demi buah tin dan buah zaitun. Di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya diantaranya adalah buah tin dan buah zaitun. Itu menunjukkan keagungan dari si makhluk tersebut. Ya, kemudian kemarin itu oh ya ketika daurah natal Bahrain. Kan masalah waktu masih ingat. Jadi di apa namanya? Di dalam Al-Qur'an itu banyak Allah bersumpah dengan waktu. Wasyamsi waduhaha wal fajri dan seterusnya. Kenapa kata beliau? Karena waktu itu menunjukkan sangat penting, sangat berharga. Makanya Allah bersumpah dengan dengan waktu. Kemudian demi buah tin dan buah zaitun dan Allah mensifatinya sebagai pohon yang diberkahi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyati wala ghurbiyyah." yang artinya adalah yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Jadi yaitu pohon zaitun dan dijadikan sebagai wakut atau bahan bakar untuk menyalakan api. Kemudian yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan juga tidak pula di sebelah baratnya. Quran surah An-Nur ayat 35. Nah, kita baca penjelasan dari Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan minyak bag, minyak zaitun bagi penduduk negeri-negeri panas seperti Hijaz, Mekah dan Madinah dan sekitarnya dan yang lainnya merupakan materi pokok dalam menjaga kesehatan bagi orang Hijaz atau sekitarnya. Minyak zaitun itu adalah sebagai materi pokok untuk menjaga kesehatan dan kebugaran badan. Minyak bagi mereka ahlu Hijaz termasuk kebutuhan pokok. Kalau kita kebutuhan pokok kita adalah baras ya. Nah, kalau bagi alul Hijaz ya, maka zaitun itu adalah bahan pokok untuk mereka menjaga kesehatan, baik minyaknya atau biji bijinya ya. Pernah lah antum makan biji zaitun? Abdurrahman belum ya? Dia dikalengkan itu ada kalau di Arab Saudi ada dikalengkan rasanya itu biasa aja Bang, enggak maksudnya enggak terlalu istimewa, manis enggak ya? Dia biasa kalau rasa bijinya. Kalau minyaknya rancak aja sudah makan. <laughs> Dikapsulkan atau langsung. Tapi kalau kita misalnya minyak zaitun, langsung kita makan itu enggak terlalu pahit, biasa rasanya. Beda dengan minyak habatus sauda. Itu kadang kita kada paham, enggak bisa langsung ditelan tanpa ada kapsul ya. Sangat pahit kalau itu minyak habatus sauda. Tapi kalau minyak zaitun langsung pian sendok tuangkan maka langsung bisa dimakan. Tidak terlalu tidak terlalu apa namanya pahit atau apa ya. Dan minyak zaitun itu kalau di Saudi itu murah ya. Seteng itu mungkin 5 real atau 10 real. Murah kalau di sana. Tapi kalau sudah dikapsulkan di sini ya, larang sudah. Sama seperti minyak habatus sauda. Itu murah di sana. Ulang pernah beli setengah kilo itu kalau kada khilaf 20 real, setengah liter 20. Itu minyak habatus sauda. Jadi bingung kan kita minum nggak bisa ternyata harus dikapsulkan karena sangat-sangat pahit itu kalau minyak habutus sauda. Tapi minyak zaitun langsung itu bisa dimakan. Ya. Nah, ini termasuk apa namanya? Uh, intinya adalah di bab ini Nabi pernah Nabi saw menyuruh memerintahkan kita agar memakan zaitun atau minyak zaitun. Ya. Soalnya sangat mudah ditemukan di sini. Kemudian langsung lanjut ke berikutnya hadis ke 158. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi kita baca lagi. Eh, berkata Imam Termedi, Yahya bin Musa haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Zaid an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah Qala Abu Isa wa Abdul Razzaq kana yattaribu fi hadzal hadis farubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Kata Imam Tirmizi Yahya bin Musa bercerita kepada kami dia mengatakan Abdul Razzaq bercerita kepada kami dia berkata Ma'mar bercerita kepada kami dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda makanlah minyak zaitun maksudnya dan gunakanlah minyak tersebut untuk meminyaki baik ke rambut atau ke kulit. Sesungguhnya minyak itu berasal dari pohon yang diberkahi. Ini sama dengan riwayat yang sebelumnya. Tetapi Imam Tirmidzi menyebutkan kembali karena di teks hadis ini ada faidah mengenai mustalahul hadis. Mengenai mustalahul hadis. Dan Imam Tirmidzi termasuk imam yang detail ahli dalam bidang ilalul hadis, cacat yang tersembunyi dalam ilmu hadis. Nah, kemudian kata beliau, Abu Isa maksudnya Imam Tirmizi berkata, Abdul Razak di sini di ini muttarib. Di sini kan diterjemahkan dengan guncang. Guncang ini secara bahasa. Kalau muttarib itu berbeda dari sisi ilmu mustalahul hadis. Muttarib maksudnya adalah tukhalifu riwayataini aw akthar isnadan wa matnan la yumkinul jam'u bainahuma. Jadi kata Imam Tirmizi, Abdul Razzaq di sini beliau di rawi ini muttarib. Maksudnya muttarib itu adalah dua riwayat atau lebih itu berselisih atau bertentangan dari sisi sanad atau matan. Dua riwayat atau lebih itu berselisih atau bertentangan dari sisi matan atau sisi sanad. Adapun di hadis ini tentang perintah Rasulullah SAW makan minyak zaitun dan seterusnya itu muttarib dari sisi Abdul Razak dari sisi sanatnya kita baca kadang-kadang Abdul Razak rawi ini dia sambung sanatnya sampai kepada sahabat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gurunya sahabat sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dia mursalkan itu kan dari riwayat beliau itu berbeda. Kadang beliau sambungkan sampai ke sahabat kemudian Nabi, kadang beliau mursalkan. Hadis mursal maksudnya perkataan seorang tabi'in, Rasulullah SAW bersabda. Perkataan tabi'in, Rasulullah SAW bersabda. Berarti ada kemungkinan yang dia buang itu pasti sahabat sudah. Kan tabi'in mengatakan Rasul bersabda. Pasti sahabat sudah dia tidak sebutkan. Nah, kalau dari sisi ilmu mustalah hadis, seandainya sahabat itu tidak disebutkan, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena seluruh sahabat adalah adil. Yang jadi masalah seandainya tabi'in ini mengambil dari tabi'in yang lain dan dia tidak menyebutkan. Bisa dimengerti? Nah, kata Imam Tirmidzi, Abdul Razak rawi ini beliau mutorip Satu sisi beliau merawatkan mausul sanatnya bersambung dari awal sampai akhir. Kemudian satu sisi mursal, seorang tabi'in mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca hadis yang berikutnya. Mursalnya apa? Hadis yang bawahnya. Hadda kata Imam Tirmizi, haddatsana sana wa huwa Abu Daud Sulaiman ibnu Ma'bad As-Sinji. Qala sana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanad ini Aslam tidak menyebutkan kepada Umar bin Khattab, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mutaribnya Abdul Razak. Beliau menyebutkan dari Aslam kemudian langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal riwayat sebelumnya ada perantara sahabat Abdullah bin Umar. Ini mutarib sisi mutaribnya. Di riwayat yang pertama, beliau menyebutkan secara sempurna sanatnya sampai-sampai ada juga sahabatnya. Di riwayat yang kedua, beliau tidak menyebutkan sahabat Abdullah uh, Umar bin Khattab. Ya, tidak ada. Ini yang disebut dengan mutarib. Kemudian eh, kita baca lagi. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan hadis di atas tetapi dia tidak menyebutkan Umar bin Khattab sebagai perawinya. Ini yang disebut dengan eh, mutarib, ya. Kemudian kita baca penjelasan Syaikh Abdul Razak hafizallahu taala. Perkataan Imam Tirmidzi Abu Isa, kadang-kadang dia sambung sanatnya. Dia di sini Abdul Razak seorang perawi, kadang-kadang dia Abdul Razak sambung sanatnya dia sambungkan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi lengkap sanatnya. Dan kadang-kadang dia mursalkan sampai kepada tabiin, langsung lompat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dibawakan penulis di atas. Nah, Imam Tirmidzi bahwa dua-dua beliau sebutkan dua-duanya di kitab beli beliau. Yang satu sempurna sanatnya, yang kedua kurang sanatnya karena tidak menyebutkan sahabat Abu, apa Umar bin bin Khattab. Kemudian dan kadang-kadang memursalkannya, seorang tabi'in mengatakan, Rasul mengatakan demikian. Berarti sahabat yang dia tinggalkan. Sebagaimana pada hadis yang ke nomor 159. Di sana dia mengatakan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ayahnya Zaid ini tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada seseorang yang atau dua orang yang beliau tidak sebutkan yang semakna dengan hadis di atas tetapi dia tidak menyebutkan Umar bin Khattab sebagai rawinya tetapi ulun katakan seandainya mursalnya ini yang dia buang adalah sahabat maka tidak mengapa karena majhul tidak diketahui siapa sahabat ini ini tidak apa namanya tidak membuat hadis itu menjadi cacat karena semua sahabat adalah a adil jadi tidak apa kita tidak tahu siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut apalagi ternyata Diketahui sahabat yang tidak disebut ini adalah khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Rasul sebutkan hadis ini ya bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakan buah zaitun disahkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Hakim dan sepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian juga disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi beliau Imam Tirmizi ini kalau beliau menyusun sebuah kitab, contohnya Syama'il ini, beliau menyebutkan juga faidah dari sisi ilmu mustalahul hadis. Ya, karena beliau adalah orang yang mumpuni dalam masalah itu. Ya, kita baca masih banyak. Ya, satu atau dua hadis lagi ya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأوتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه Kata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami dia mengatakan, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, keduanya berkata Syu'bah bercerita kepada kami. Syu'bah seorang ulama besar ya. Sampai-sampai para ulama menggelari beliau dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis Syu'bah bin Hajjaj. Bercerita kepada kami dari Qatadah muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Dari Anas bin Malik dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan dubba. Nanti disebutkan penjelasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai dubba. Pernah dihidangkan makanan kepada beliau atau beliau diundang untuk perjamuan makan. Pernah diundang Nabi atau Nabi dijamu untuk makan. Kemudian kata Anas bin Malik, maka aku pun memperhatikan duba atau mengawasi duba. Ketika Nabi dihidangkan suatu makanan, ternyata ada duba, aku lihati duba tersebut. Dan aku letakkan duba tersebut di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku tahu kata Anas, beliau sangat menyukai dub, dubba. Jadi Anas bin Malik ketika melihat ada dubba, beliau awasi, kemudian beliau ambil, kemudian di hadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi suka dengan domba ya. Perkataan Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan domba. Maksudnya adalah menyenangi dan merasa enak dengannya, nyaman suka dengan makanan tersebut. Domba adalah kulit yang dihilangkan bulunya. Jadi dia ada sebuah kulit ya, kulit kambing atau kulit yang lain yang dihilangkan bulunya itu ya itu yang rasanya yang nyaman ya. Wilulang lah kalau nah, seperti itu. Kayak misalnya ayam ya. Kita pilih paha atas. Karena paha atas itu kulitnya yang paling banyak. <laughs> itu nyaman. <laughs> Karena masinnya itu terkumpul bumbu rasanya itu di situ kumpul di kulitnya. Kulit yang dihilangkan bulunya dan termasuk lauk yang biasa dimakan juga bersama roti dan juga termasuk makanan favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anas tahu itu adalah makanan favorit Nabi, maka ketika ada domba langsung dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan keutamaan Anas bin Malik karena beliau ithar mengutamakan e, makanan itu, kemudian beliau hidangkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga termasuk sesuatu yang disunahkan untuk ithar dari sisi dunia, termasuk perkara maka makanan. Contoh kita ngumpul, kemudian ada yang kawal ketujuh bandar nasi samin. Lalu kita suruh masidin, pian silahkan. Pasti sidin himung, kesukaan sidin dihidangkan pada hulu. <laughs> Ini termasuk i itar. Menduhulukan dari sisi dunia, maka ini dianjurkan. Nah, tidak boleh kalau itar dari sisi ibadah. Itu yang enggak boleh makruh. Contoh pian di sop yang kedua. Sop pertama kosong, pian surung yang lain pian silahkan. Ini makruh. Karena kita mengitar masalah ibadah. Kalau ibadah kita harus berduluan. Ya. Apa namanya? Fastabiqul khairat. Berdulu dulu dalam kebaikan dalam perkara ibadah. Tetapi masalah dunia kita di, dianjurkan untuk mendulukan orang lain termasuk perkara maka makanan. Tetapi ibadah maka tidak boleh kita mendulukan orang lain tapi kita dulu sendiri yang berdulu. Ya, sama seperti masalah seputar seputar shop. ya. Kadang kita di shop yang kedua ada kosong, eh, pian aja silahkan ya. Maka jangan pian yang berdulu maju ke depan. Karena itu perkara ibadah, ibadah. Kalau masalah ibadah tidak ada isar ya, tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Hadis ini tentang dubba tadi ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Kemudian hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Mukhtasar Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyaallah ya. Syekh Al-Albani itu hampir seluruh kitab hadis beliau takhrij dari kutub dari Sunan Arba'ah, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, kemudian eh, Nasa'i, kemudian Syama'ilun Nabi, kemudian ada juga karang Imam Bukhari yang lain, Adabul Mufrad banyak beliau takhrij hadis tersebut ya. Maka ini termasuk eh, yang mudah untuk kita. Karena kan kalau kita mencari siapa yang mentakhrij hadis ini, yang kau menilai ini sahihkah hasan atau dhaifkah dari ulama yang lain, di kitab-kitab yang lain kita nggak tahu ya. Yang ada ya cuma Syekh Albani masyaallah, maka kita sebutkan penilaian eh, beliau dan beliau mempunyai dalam sisi takhrijul hadis ya. Kemudian kita baca penjelasan dari uh, Imam Tirmidzi berkaitan dengan sanad atau berkaitan dengan rawi dari hadis ini. Ya. Atau kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak dulu tentang uh, duba tadi. Intinya adalah duba itu adalah uh, kulit ya yang yang mana sebelumnya dihilangkan bulu-bulunya dan itu termasuk lauk yang difavoritkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimakan biasanya bersama bersama roti ya kayak kita bersama nasi juga kadang ada orang kulit kemudian di digoreng sebelumnya dikasih tepung dulu crispy namanya ketujuh bandar kita sama halnya sate kulit masya Allah ya itu juga nyaman ya karena bumbunya itu terasa di kulit situ tapi jangan terlalu banyak ya <laughs> satu sisi jangan terlalu eh, banyak karena ya kolesterol nggak baik ya Terakhir satu hadis ya, masih masih tentang duba juga. Hadis nomor 161. Imam Tirmizi berkata, Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hafs ibn Hafs ibn Habs bin an Ismail ibnu Abi Khalid an Hakim bin Jabir an abihi qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faraaitu indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadha Qala nukassiru bihi ta'amana. Qala Abu Isa wa Jabir huwa Jabir ibn Tariq wa yuqal ibnu Abi Tariq. Wa huwa rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la na'rifu lahu illa hadzal haditsil wahid wa Abu Khalid ismuhu Sa'ad. Kata Imam Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia mengatakan Hafas bin Ghiyath bercerita kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid Abi Khalid namanya adalah Sa'ad. Dari Hakim bin Jabir dari ayahnya Jabir. Nah, Jabir di sini makanya Imam Tirmizi disebutkan lagi, Jabir di sini bukan Jabir bin Abdullah, tetapi Jabir sahabat yang lain. Agar jangan tersamarkan dengan Jabir bin Abdullah. Kata Jabir qala dia mengatakan, aku pernah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat di rumahnya ada dubba tadi, kulit tadi yang dipotong-potong. Aku pun bertanya, kata Jabir, "Apa ini?" Beliau menjawab, "Kami menjadikan makanan kami menjadi banyak dengannya." Nah, jadi <laughs> supaya banyak. Jadi ada makanan, kemudian ketika itu sahabat ini belengkur ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang dubba yang terpotong-potong. Ditanya, ini apa wahai Rasulullah? Ini adalah dubba yang kami jadikan supaya makanan bertambah banyak. Supaya bertambah bah, banyak dengan potongan-potongan kulit tadi. Kata Imam Tirmidzi, nah Jabir di sini adalah Jabir bin Tariq. Kenapa beliau sebutkan, beliau jelaskan siapa Jabir ini agar jangan tersamarkan dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir di sini adalah Jabir bin Tariq, dia juga dikenal dengan sebutan Ibnu Torik. Dia bukan Ibnu Tariq ya, Ibnu Abi Tariq. Nah, ini kurang Se dengan sebutan Ibnu Abi Tariq karena lafaz teks Arabnya wa yuqalu Ibnu Abi Tariq. Di sini cuma Ibnu Tariq. Nah, pian tambah Ibnu setelahnya Abi. Ibnu Abi Tariq. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikenal kecuali hanya dengan hadis ini saja ya Abu Khalid Abu Khalid yang di atasnya tadi eh, di antara rawi tadi Ismail bin Abi Khalid. Nah, Khalid, Abu Khalid namanya adalah Sa'ad. Jadi apa, apa namanya? Uh, Imam Tirmidzi menjelaskan lagi siapa sahabat ini agar jangan tersamarkan dengan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ini dinilai oleh Syalbani rahimallahu taala. Ya. Jadi intinya adalah di hadis yang sebelumnya ini kita bahas termasuk favorit Nabi adalah dubba tadi yaitu kulit yang ma'ruf kemudian sebelumnya bulu-bulunya di, dihilangkan. Kemudian juga sebelumnya kita mengambil hadis tentang zaitun. Zaitun adalah pohon yang diberkahi kenapa? Karena manfaatnya cukup banyak, sangat banyak dari minyaknya, bijinya dan seterusnya. Kayak kayak nangka itu juga termasuk masya Allah semua dimanfaatkan, kulitnya, gasan, gangan. Bijinya tuh kalau dijarang kalau dimakan. Kemudian buahnya manis. Itu juga nangka cempedak sama ya, insyaallah. Tiwadak <laughs> ya. Allah alam bisa. Jadi masyaallah, intinya adalah dengan kita membahas tentang seputar makanan Rasul yang pernah dimakan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam ulun-ulang maka membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hadis-hadis sebelumnya, ya tentang roti. Roti yang dimakan Nabi pun kualitasnya adalah kualitas paling biasa. Karena di zaman Nabi dan para sahabat itu mereka tidak memiliki, tidak mengenal namanya ayakan. Sehingga mengayak roti dengan tangan melahirkan kualitas yang paling biasa. Kemudian kata sahabat sebelumnya tadi Nu'man bin Bashir ketika mengatakan kepada sahabatnya yang lain, kalian bisa makan sesuka kalian sekarang. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dakol, yaitu kurma yang kualitasnya paling biasa, itu tidak sampai mengenyangkan perut beliau. Masya Allah. Ya. Apalagi di sebelumnya, ketika ada orang yang beelang bertamu kepada Aisyah dan dia ingin makan, tetapi Aisyah punya cuma sebiji kurma. Masya Allah di rumah Nabi, cuma punya sebiji kurma. Kemudian dikasihkan kepada perempuan tadi. Bayangkan pian. <laughs> Namun kita masya Allah eh, ada apa namanya banyak banyak ya banyak apa namanya makanan simpanan lah. Kehujanan, gangan roti apa? Kohok mie. Ada intalu pian rebus, goreng intalu nyaman banget. Banyak yang sanggup pian tuh banyak, simpanan banyak di dalam di dalam rumah. Dengan melihat seperti ini kita pasti sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rizki berupa makanan tadi. Wallahu alam bishawab.